kita masih diberikan kehidupan sampai hari ini. Yang saya hormati Halo ustaz Pemateri Ustaz Zulkarnain dan Sumusi Beliau adalah lulusan dari Saudi Arabia istilah umumnya negeri pada pasir yang hadir di tengah-tengah kita yang sebelumnya sudah melaksanakan tablik akbar di sekota Palu kemudian melanjutkan di Kabupaten Donggala ini yang saya hormati Bapak Bupati yang mewakili seluruh kepala desa, kepala kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda-pemudi yang tidak sempat saya sebut satu persatu dan saya muliakan. Alhamdulillah tablik abad ini diadakan di Kelurahan Ganti dan panitia berusaha semampu mungkin dan perencanaan pembagian sembako sekitar 2000 paket dan panitia juga menyiapkan insyaallah nasi bungkus itu juga sekitar 2000 bungkus mudah-mudahan cukup tim relawan ini yang diperkasai oleh Asunah Makassar dan ketuanya pondok pesantren di Rupa Asuna mengadakan membentuk tim relawan peduli cepat gempa tsunami di Sulawesi Tengah ini dengan berbagai paparan dari tim relawan berdasarkan daripada persaudaraan di dalam Islam. Inilah berangkat dari sebuah keikhlasan yang penuh sehingga peduli dakwah. Asunah Makassar ingin membagikan kepada kita keluarganya di Sulawesi Tengah terkhusus di Kabupaten Donggala ini yaitu bantuan sembako dan terutama bantuan tambahan iman kita itu yang paling utama kemudian banyaknya ini pertanyaan-pertanyaan Pak bagaimana penyaluran daripada sembako ini kami tidak dapat ukur oleh itu, menanduri kesempatan yang berbahagia ini karena kita berdasarkan berdasarkan persaudaraan Islam. Jadi bersaudara kita dalam Islam itu bagikan satu tubuh. Jadi itu jangan sampai pembagian ini ada yang tidak dapat ataupun yang tidak sempat mendapat bagian utamakan saudara kita. Jadi mungkin tidak ini sekedar untuk uh, pemberitahuan kepada seluruh hadirin. Uh, mari kita persilahkan Ustaz kita membawakan hikmah renungan bermakna saat musibah melanda kepada Al-Ustaz Đây, đây. Có không, có không? بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Nikmat-nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Tidak mungkin kita sanggup untuk menghitungnya, apalagi membalasnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Termasuk keberadaan kita di waktu duha ini tempat yang baik ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita semua menaungi kita semua dengan rahmat dan karunia-Nya serta menjadikan majelis ini sebagai hal yang membawa keberkahan, membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat sebagai hal yang menyebabkan kita dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang salih hamba-hamba Allah yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan dunia ini kita datang kepadanya kondisi kita sama. Tidak ada perbedaan antara anak orang biasa dan anak seorang raja. Kita semuanya lahir sebagai seorang manusia yang tidak membawa apa-apa. Bayi yang tidak mengerti apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada kita semua dan nanti kita akan meninggalkan dunia ini keberadaan kita juga sama tidak ada perbedaan antara orang biasa, orang kaya antara yang berkedudukan dan tidak berkedudukan antara pemimpin dan yang dipimpin semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dibungkus dengan selai kapan dan hanya dikubur di sebuah lubang yang salah. Yang membedakan adalah apa yang kita lakukan di atas muka bumi Yang membedakan kedudukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan dan ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, itu yang membedakan kita. Maka inilah pokok perkara yang harusnya kita perhatikan. Kita selalu mengingat bahwa di kehidupan ini ada sesuatu yang diinginkan dari kita. Dan kehidupan dunia ini hanyalah sementara, tidak kekal abadi. Yang kekal abadi itu adalah kehidupan akhirat. Tempat kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita paham hal ini, maka akan ringan kehidupan dunia itu. Akan ringan segala hal yang ada di atas muka bumi ini. Seorang itu mau di kondisi hidup di bawah gedung yang megah atau hidup di bawah sebuah tenda dia mendapatkan kelapangan atau mendapatkan kesusahan itu tidak penting bagi dia yang penting bagi dia di kondisi apapun dia beribadah kepada Allah, beramal dengan amalan yang baik, bisa dia bawa bekal kemana? Ke negeri akhirat. Itu yang paling penting. Iya. Dan dari keindahan agama Islam ini, serta dari ketinggian derajat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang memeluk agama Islam dibukakan untuk mereka pintu-pintu ibadah lahan-lahan ketaatan dimanapun mereka berada di kondisi apapun mereka selalu terbuka untuknya jalan-jalan yang bisa mengantarnya ke surga hal-hal yang bisa mengurangkan dosa-dosanya perkara-perkara yang bisa mengangkat derajatnya di kondisi apapun dia. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ajaban li amri mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له sangat mengherankan, sangat menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Jadi kalau ada yang kagum, merasa heran, merasa takjub, maka takjublah melihat seorang mukmin. Seluruh perkara seorang mukmin ini adalah kebaikan di kondisi apapun dia. Dan ini tidak terjadi kecuali untuk seorang mukmin saja. Ini tidak terjadi kecuali untuk seorang mukmin saja. Kenapa? Seperti itu Nabi terangkan. Seorang mukmin itu kalau dia tertimpa, kalau dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan kelapangan, dia bersyukur kepada Allah maka kebaikan yang dia dapatkan sebagaimana kalau dia tertimpa kesusahan tertimpa sebuah ujian dia bersabar maka kebaikan lagi yang dia dapatkan iya di kondisi apapun dia selalu di atas kebaikan subhanallah dapat nikmat dia bersyukur dapat kebaikan Dapat ujian dia bersabar, dapat kebaikan. Jatuh di dalam dosa, dia bertobat, beristighfar, dapat kebaikan. Iya. Seluruh perkaranya indah, kehidupannya menjadi baik. Karena itu kehidupan seorang mukmin itu apabila dia hidup dengan sebenarnya hidup di atas tuntunan dan syariat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW maka mereka akan hidup di sorga dunia sebelum masuk ke sorga akhirat. Mereka hidup di sorga dunia sebelum masuk ke sorga akhirat. Karena itu kata sorga, kata sebagian ulama di dunia ini ada sebuah sorga. Siapa yang tidak memasukinya, dia tidak akan memasuki sorga akhirat. Inilah surganya orang-orang yang beriman. Dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat dirinya itu selalu berada di atas hal-hal yang membahagiakannya. Perkara yang membuat kehidupannya selalu menjadi baik. Tidak ada kejelekan di dalamnya. Inilah keindahan hidup seorang mukmin dan mukminah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Iya. Ujian dan cobaan itu sudah ditakdirkan atas setiap manusia yang hidup. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ujian dan cobaan. Iya. Cuman ujiannya itu macam-macam. Ujiannya macam-macam. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan kesenangan, ada yang diuji dengan kenikmatan. Dia tidak sadar bahwa dirinya diuji. Ya. Tapi banyak orang dia sadar dirinya diuji kalau diuji dengan yang pahit-pahit. Diuji dengan kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan jiwa, Nah, dia merasa dirinya dalam ujian. Tapi kadang ada ujian dalam bentuk kesenangan, bentuk nikmat. Nah, ini kadang seorang tidak menyadarinya bahwa dia di kondisi ujian. Iya. Kita hidup itu ujian. Kita mati pun itu ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladhi khalaqal mauta wa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Ujian. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Faja'allahu sami'an basir. Allah berfirman, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setetes air yang bercampur. Kemudian kami mengujinya. Kami mengujinya. Maka kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ini pendengaran, pelihatan, ini semuanya ujian-ujian. Karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua akan dipertanggungjawabkan, akan dipertanyakan pada hari kiamat. Semua nikmat. Walatus tus'alunna yawma idin amin na'im. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kalian semua akan ditanya pada hari kiamat tentang segala nikmat tentang segala nikmat yang diberikan kepada kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab tentang empat perkara. Yang pertama an ilmihi, yang pertama an umrihi fi ma'na, tentang umurnya di mana dihabiskan. Yang kedua wa an syababihi fi tentang usia mudanya di mana dia usangkan. Dan yang ketiga an malihi min aina tasabahu wa fi anfaqahu. Tentang hartanya. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Wa an malihi yang berikutnya yang keempat wa ilmihi ma amila tentang ilmunya bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Nah, ini semuanya pertanyaan-pertanyaan. Ujian itu menimpa para nabi dan para rasul juga para nabi dan para rasul juga kena ujian. Iya. Para nabi dan para rasul juga kena ujian. Nabi kita Nabi Adam, bapak kita Nabi Adam alaihi salam, beliau kena ujian. Tadinya di sorga, kemudian diuji, akhirnya beliau dikeluarkan dari dari sorga, turun ke dunia, bisa dirasakan ya dan bisa dibayangkan bagaimana ujian itu dari surga yang penuh dengan kenikmatan kemudian dikeluarkan ke dunia tempat yang di dalamnya terdapat perkara-perkara yang kadang jiwa itu tidak menyenanginya. Iya. Coba bayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Suatu hari Nabi di atas mimbar. Kemudian beliau seakan-akan ingin mengambil sesuatu di depannya, tapi beliau urungkan. Kemudian setelah itu di atas mimbar tiba-tiba beliau melihat sesuatu sangat mengkhawatirkan beliau. Beliau mundur sampai ke tembok. Bersandar. Ketika ditanya ya Rasulullah, ada apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditampakkan kepadaku surga dan neraka dan saya di sini. Ketika saya melihat surga dan saya melihat tangkai dari buah-buahan, saya ingin mengambil tangkai itu. Tapi saya urungkan niat saya. Karena andai kata saya mengambil tangkai itu, kemudian kalian mencium baunya surga ini, kalian tidak ada selera lagi untuk hidup. Tidak ada selera lagi untuk hidup. Kemudian saya melihat ke neraka. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang lebih dahsyat daripada neraka. Iya. Jadi perhatikan Nabi Adam alaihissalam sudah pernah merasakan surga. Dan Nabi katakan, andai kata tangki dari surga itu dicium oleh orang-orang, oleh para sahabat, mereka tidak ada selera hidup lagi. Jadi kira-kira bagaimana Nabi Adam ini dikeluarkan dari sorga ke dunia? Nikmat atau tidak? Itu ujian. Iya. Terhadap ayah kita Nabi Adam alaihi salam. Belum lagi diuji beliau di tengah anak-anaknya. Hasad antara mereka akhirnya ada yang membunuh sebagian yang lainnya. Ujian menimpa Nabi Nuh alaihi salam Iya. Perhatikan, Nabi Nuh alaihi salam diutus di tengah kaumnya sebagai seorang rasul 950 tahun. 950 tahun. Demikian berjalan ujian-ujian itu di nabi. Mungkin kita baca di dalam Al-Quran tentang Nabi Ayub alaihi salam. Bagaimana beliau diuji. Iya. Nabi Ayub diuji dengan penyakit. Penyakit itu menimpa seluruh badannya. Kecuali lisan dan hatinya. Seluruh penyakit. Bahkan di sebagian riwayat dikatakan bahwa Nabi Ayub itu dari penyakitnya sampai belatung itu lompat-lompat di dagingnya. Iya. Belasan tahun beliau kena penyakit. Ditinggalkan oleh seluruh keluarganya. Kecuali istrinya dan sebagian dalam riwayat yang lain sebagian dari keluarga beliau. Tapi Nabi Ayub alaihi salam bersabar. Ya. Tidak merubah kondisi Nabi Ayub. Tidak merubah keadaan beliau sebagai hamba Allah. Selalu bersyukur, selalu bersabar. Itulah Nabi Ayub alaihi salam. Iya. Nabi Yunus juga kena ujian. Beliau meninggalkan kaumnya. Akhirnya naik ke perahu. Di tengah jalan terjadi musibah. Badai yang dahsyat. Perahu ini akan tenggelam kalau penumpangnya tidak dikurangi. Maka orang-orang yang di perahu pun mengundi siapa yang keluar namanya itu yang dilempar ke laut. Ya. Maka keluar nama nabi Yunus keluar nama Nabi Yunus alaihissalam Diuji. Akhirnya beliau dilempar ke laut, ditelan oleh ikan. Masuk dalam perut ikan. Iya. Dibahasakan dalam Al-Qur'an wanada fiudulumat, dhulumat, fanada fil Beliau memohon kepada Allah di dalam kegelapan di atas kegelapan. Bisa dibayangkan ya, di tengah malam di dalam lautan. Lautan itu saya di siang hari bisa gelap. Ini dalam perut ikan yang besar. Perut ikan itu, ikan yang besar itu jarang ada di permukaan, biasanya di bawah laut. Ikan besar sekali. Iya. Terus dia masuk di dalam perutnya. Ini kegelapan di atas kegelapan. Ujian. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Apa beliau berubah? Tidak berubah bahkan tampak di situ bagaimana penghambaan yang kepada Allah pada ada dhulumat Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin beliau pun menyeru kepada Allah di tengah kegelapan tidak ada yang berhak dibadai kecuali engkau ya Allah maha suci engkau ya Allah sesungguhnya saya dahulu termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman beliau akui kesalahan-kesalahannya ujian-ujian ini membuatnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian-ujian ini membuat dia semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihi salam bagaimana beliau diuji saudara-saudaranya sendiri hasad terhadapnya bersepakat untuk menjauhkan Nabi Yusuf dari rumah Dilemparlah Nabi Yusuf di sebuah sumur supaya dipungut oleh orang-orang yang lewat. Iya. Maka Nabi Yusuf alaihi salam diketemukan oleh sebagian musafir yang lewat. Kemudian dijadikan sebagai budak. Bayangkan dari orang merdeka karena dia anak ditemukan di sumur, makanya berubah statusnya menjadi seorang budak. Dijual di kota Mesir. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada nabinya dibeli oleh seorang pembesar di negeri itu. Tinggal di rumahnya. Setelah itu dapat ujian lagi. Iya, sebagaimana yang dimaklumi. Setelah itu Nabi Yusuf salam dipenjara beberapa tahun. Beberapa tahun di penjara Ini semuanya ujian dilalui. Apakah berubah Nabi Yusuf? Tidak berubah sama sekali. Perhatikan, ini keajaibannya Nabi Yusuf ya, alaihi salam. Ketika di penjara, ada dua orang yang ikut masuk di dalam penjara. Dan melihat Nabi Yusuf itu adalah orang yang bisa dipercaya. Maka dua orang ini pun bertanya tentang mimpi yang mereka lihat. Ada yang bermimpi begini, ada yang bermimpi begini. Bisa dibaca di surah Yusuf. Maka surah Nabi Yusuf alaihi salam menjelaskan arti mimpinya. Tapi kedua orang ini mengatakan tentang Nabi Yusuf apa? Inna naraka minal muhsinin. Kami memandang engkau wahai Nabi Yusuf sebagai orang yang muhsin, orang yang sangat berbuat baik. Ini kondisi Nabi Yusuf ketika beliau di penjara. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam lepas dari penjara, Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau berkedudukan di Mesir menjadi seorang menteri yang dihormati dan dipercaya. Saudara-saudara yang tadinya hasad datang kepada Nabi Yusuf untuk mengambil bekal makanan. Mereka tidak kenal Nabi Yusuf. Tapi saudara-saudaranya berkata apa? Beri kepada kami makanan. Kami melihat engkau orang yang berbuat baik. Inna noro kami al muhsinin. Sama kondisinya, yang berubah Nabi Yusuf. Dalam ujian, orang yang berbuat baik. Pada saat menjadi menteri, orang yang berbuat baik juga. Ini para nabi dan para rasul. Ujian itu tidak merubah mereka. Kehidupan itu di kondisi apapun, di kondisi ujian, di kondisi afiat selamat dari ujian, di kondisi lapar, di kondisi sempit, di kondisi terpaksa, di kondisi senang berat ujian dan cobanya adalah para nabi. Jadi manusia yang paling berat ujian dan cobanya adalah siapa? Adalah para nabi. Nabi Muhammad itu kalau panas badannya, beliau katakan panas saya ini dua kali lipat orang biasa di antara kalian kalau panas. Iya. Ini ujian beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap istiqamah menyampaikan agama, tetap bercahaya di dalam kehidupannya. Bahkan beliau itu keindahan hidup beliau itu lebih sejuk daripada angin sepoi yang berhembus. Tidak berubah kondisi dan keadaan itu. Di Mekah beliau diboikot, kemudian pamannya wafat, setelah itu istrinya meninggal, ya. mendapatkan gangguan, setelah itu harus meninggalkan kampung halamannya berhijrah ke Medina. Ya. Di kota Medina, ya. beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada ujian-ujian dan cobaan. Dan ini semuanya tidak merubahnya. Maka dari sini kita harusnya mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga. Mana-mana yang agung di belakang ujian dan cobaan itu. Ujian dan cobaan itu jangan selalu kita lihat dari sudut pahitnya saya. Wah oh, ini saya tidak enak ini. Kena ujian ada sebagian harta saya yang hilang. Ada sebagian keluarga saya tidak tahu kemana ada yang meninggal dan seterusnya. Memang kalau dilihat pada bahirnya itu pahit. Tapi kalau kita lihat lembaran-lembaran dan hikmah-hikmah di belakang ujian, di belakang ujian itu banyak hal-hal yang indah. Bahkan banyak hal yang harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kata para ulama rahimahullah taala Seorang manusia itu apabila diuji oleh sebuah ujian, manusia apabila diuji oleh ujian, maka paling tidak ada tiga ibadah yang bisa dilakukan. Paling sedikit ada berapa ibadah? Ada tiga ibadah yang bisa dilakukan. Ini kalau seorang kena ujian, maka paling sedikit ada tiga ibadah. Ibadah yang pertama adalah dia bersabar. Ibadah yang pertama adalah dia bersabar. Dan ibadah yang kedua dia ridha terhadap ketentuan Allah. Dan ibadah yang ketiga adalah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tiga jenjang. Yang pertama sabar. Sabar itu apa? Sabar itu kita menekan jiwa, menahan jiwa. Menahan jiwa. Jiwa ini ketika kena ujian kadang mau berontak. Hatinya kadang tidak rela. Ya. Kadang badannya ingin melakukan hal-hal yang tidak bagus. Ya, memukul dirinya, menyobek-nyobek bajunya. Lisannya kadang ingin berucap ucapan yang tidak baik, ingin meraung-raung. Dengan sabar itu dia tahan semuanya. Nah, ini sabar namanya. Sabar menahan golakan. Kalau ridho, ridho lebih tinggi lagi derajatnya. Ridho ini tidak ada protes di hatinya. Ridho ini dia rela. Ya, tunduk sepenuhnya itu ridho. Nah, ini jenjang yang kedua. Jenjang yang ketiga lebih tinggi lagi jenjang yang ketiga. Namanya dia bersyukur. Namanya dia apa? Dia bersyukur. Iya. Jadi ada yang bisa memikirkan ya, kenapa orang kena musibah kok bersyukur? Iya. Ketika musibah terjadi, kadang suara itu bersyukur. Iya, kadang suara itu bersyukur. Tadi pagi saya, atau tadi malam ya saya diceritakan oleh seorang ustaz. ada yang berjualan Xiaomi di pantai sana. Ketika dia jualan Xiaomi, itu tidak laku jualannya. Padahal orang sedang acara. Tidak ada yang beli. Akhirnya dia berjalan, dia tinggalkan pantai pergi ke mana? ke depan masjid jualan. Kemudian terjadilah kejadian. Ya, sekarang dia ini jualannya tidak laku. Itu enak atau tidak enak? Tidak enak, kan musibah juga jenisnya. Tapi begitu dia sampai di depan masjid, terjadi kejadian di sana, dia di sini kondisinya apa? Bersyukur atau tidak? Sangat bersyukur, selamat dari apa? Andai kata mungkin kalau lari xiaomi di sana, dia tidak akan ada di depan apa? Di depan masjid. Iya. Nah, ini kadang musibah seperti itu. Membuat seorang apa? Bersyukur. Iya. Jadi bisa di dengarkan ini ya ibu-ibu sekalian kayaknya ibu-ibu di belakang ini mulai rame-rame kayaknya. <laughs> Baik. Jadi kadang orang tertimpa musibah ya. Orang tertimpa musibah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya manfaat dan faedah di belakang musibah itu. Coba dibayangkan, Orang yang tertimpa musibah, kalau dia bersabar, musibah ini menjadi penggugur dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وأهله nafsihi حتى يمشي في الأرض hatta yamshi fil ardi Terus menerus ujian dan cobaan menimpa seorang mukmin dan mukminah pada dirinya, pada keluarganya, pada hartanya, sampai dia berjalan di atas muka bumi tidak menyandang satu dosa pun. Jadi musibah menggugurkan apa? Menggugurkan dosa-dosa ya. ya. Musibah ini kadang orang tidak pernah kenal masjid. Begitu terjadi musibah, dia rajin datang ke masjid. Ya. Kenapa? Nah, itu di antara manfaatnya. Dia akhirnya kenal bahwa ada yang menciptakannya. Dia baru tahu bahwa ada yang harus dia beribadah kepadanya. Iya. Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki terjadi musibah, tidak ada yang bisa menolaknya. Mau presiden, mau gubernur, ya. mau wali kota, mau bupati, siapapun dari manusia, tidak ada yang bisa menolak musibah yang Allah tetapkan. Jangankan musibah umum, musibah pada dirinya saja tidak bisa dia tolak. Maka ini mengingatkan kita bahwa kita ini manusia Apapun kedudukan kita, kita adalah fakir. Orang-orang yang miskin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semua adalah fakir kepada Allah. Dialah Allah yang maha kaya lagi maha maha terpuji. Di tengah ujian dan musibah ini, ini membuat seorang itu lebih dekat menjadi hamba-hamba Allah. Ya. Dia akan semakin mampu memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika musibah terjadi, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menolak musibah ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun bersujud kepada Allah, bermohon kepada Allah, memperbaiki ibadahnya kepada Allah. Sebab itu jalannya. Tidak ada jalan yang lain. Mau kemana? Iya. Jalan kita terlepas dari musibah itu hanya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau kita tidak melakukannya, tidak ada yang bisa melindungi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatirru ila Allah." Berlarilah kalian semua kepada Allah. Berlarilah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun." Kembalilah kalian semua kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang sebuah siksaan yang kemudian kalian tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini diantara berbagai hikmah dan berbagai dan berbagai kebaikan yang Allah berikan di belakang ujian-ujian dan cobaan-cobaan itu. Dan yang paling pentingnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, iya. Dan dengan ini saya cukupkan pertemuan kita tausiah di pagi hari ini. Saya ingin mengingatkan sebuah perkara yang paling penting hal yang paling asasi di dalam kehidupan kita ini. Hal yang kalau kita tidak miliki, kita akan rugi di dunia dan rugi di akhirat. Iya. Kalau kita rugi di dunia itu gampang. Dunia ini kita tidak bawa mati. Apapun harta yang kita miliki di dunia ini, kita akan tinggalkan. Tidak ada yang dibawa ke kuburan. Dan itu banyak diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, yatba'ul mayyit thalatha. Jenazah itu mayit itu diikuti oleh tiga ke kuburnya. Diikuti oleh keluarganya, diikuti oleh hartanya, dan diikuti oleh amalannya. Yang tinggal bersama dia cuma amalannya, harta dan keluarganya kembali. Harta dan keluarganya kembali. Harta yang dia kumpul sepanjang hidup ternyata hanya dia kumpul untuk dia tinggalkan keluarganya yang bersamanya sepanjang dia hidup ternyata dia mendapatkan keluarga dan menjaga keluarganya hanya untuk dia tinggalkan dan dia sendiri dikuburnya sendiri menghadap kepada Allah sendiri dalam mempertanggungjawabkan amalannya karena itu ada bekal yang harus kita persiapkan itulah namanya memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh dikaji siapapun, keadaan apapun, silahkan. Tapi sepanjang kita berada di atas ibadah kepada Allah, tetap menjadi hamba Allah, ah, itulah yang berarti di dalam kehidupan ini. Itu yang bermakna di dalam kehidupan ini. Kita dicipta untuk beribadah, jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa Lihat gunung. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini posisi ibadah. Dan kita dituntut jangan meninggal kecuali di atas ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-sekali kalian mati kecuali kalian sebagai seorang muslim Seorang yang berserah diri penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang telah dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Bersama dengan itu Allah memerintah nabinya, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Selalulah engkau beribadah kepada Rabbu Nabi Muhammad sampai kematian datang menjemputmu. Diperintah untuk beribadah sampai kematian datang menjemput. Maka ini harus kita lakukan. Tidak apa-apa seorang itu biasa-biasa, tapi dia punya harga diri. Dia biasa-biasa, tapi dia punya prinsip hidup. Prinsip hidupnya dia tidak mau bersujud kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak mau meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyembelih kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi masalah di sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, ya. Baru saja kena musibah, kemudian melakukan penyembelihan, disimpan di laut, diantar ke gunung. Hah? Jadi sudah kena musibah, dia bikin lagi perbuatan yang mengundang musibah. Nah, ini perbuatan mengundang musibah namanya. Musibah itu tidak datang begitu saja. Kita ini hidup di alam ini, kita bukan sendiri. Ini ada bumi yang kita pijak ini, ada bumi yang kita berada di atasnya. Ini makhluk Allah bumi ini. Ada langit di atas kita, langit itu makhluk Allah. Gunung-gunung ini makhluk Allah. Iya. Gunung-gunung ini ada malaikat yang menjaganya. Pernah malaikat penjaga gunung itu turun pada Nabi Muhammad. Diberi perintah, Sesuai keputusan Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, kalau kamu inginkan, saya akan balik dua gunung ini ke penduduk Taif yang telah mengusir Nabi Muhammad melempari mereka dengan batu. Iya. Maka penjaga mereka penjaga gunung datang dengan perintah Allah. Wahai Nabi Muhammad, kalau kamu ingin dua gunung ini saya akan balik menimpa mereka. Angkat tenggelam di balik gunung. Tapi Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar supaya mereka itu tetap seperti itu. Dan beliau berharap kalau orang-orang ini kafir menolak beliau, beliau harapkan dari anak cucunya ada orang-orang yang beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jelas ya? Jadi ini malaikat ah, gunung-gunung ini ada penjaganya. Ya. Kalau terjadi kesyirikan, terjadi peribadatan kepada selain Allah, mau tahu bagaimana kondisi langit, bumi, gunung? Itu diceritakan dalam Al-Quran. Wa qalu takhadar rahman walada Laqad ji'tum syai'an idda. Mereka berkata Allah Ar-Rahman memiliki anak. Kalau ada yang berkata Allah punya anak, ini ucapan mengirikan atau tidak? Ini ucapan yang paling besar ya karena mengandung kekafiran dan kesyirikan sekaligus. Ya. Mengandung kekafiran dan kesyirikan sekaligus. Maka Allah firman, sungguh kalian telah mendatangkan sebuah perkara yang sangat mungkar Takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir saja langit meleleh karena ucapan itu. Wa tanshaqqul ardu dan hampir bumi terbelah karena ucapan itu. Wa takhirul jibalu hadda dan hampir gunung itu runtuh karena ucapan tersebut. Ini kondisi alam semesta apabila terjadi ibadah-ibadah kepada selain Allah. Iya, karena ujian dan cobaan tidak ada masalah. Allah akan ganti dengan hari yang lebih baik Sepanjang seorang itu selalu beriman kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dari keindahan Islam ini, kita kadang duduk-duduk. Ya, setelah menunaikan ibadah-ibadah wajib kita, kita duduk bertafakur, hati kita cinta kepada Allah, hati kita bersandar kepada Allah, kita diberi pahala yang berlipat ganda. Padahal ini cuma amalan hati saja. Niatnya ikhlas, dia dapat pahala yang sangat besar pahala yang berlipat ganda. Luar biasa. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Allah akan mencukupinya. Ya. Tidak usah ribut-ribut dengan masalah ini. Palu katanya zona merah semuanya. Ya. Siapa yang menentukan? Seorang itu berada di atas muka bumi, memberi keamanan di atas muka bumi. Allah yang menentukannya. Sepanjang seorang itu beriman kepada Allah dan bertakwa, tidak perlu dia khawatir. Tidak perlu dia khawatir. Kalau misalnya ada sebuah negeri yang dikatakan negeri ini adalah negeri yang paling aman dari sisi penelitian, pemeriksaan dari ahli-ahli, ya, ternyata ini katanya negeri yang paling aman. Ya, siapa yang merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala? Kalau mereka di atas kekafiran, melakukan hal-hal yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah banyak pelajaran. Iya. Sudah banyak pelajaran. Itu di Jepang itu, itu penuh dengan orang-orang yang ahli masalah gempa, ahli masalah tsunami. Karena mereka selalu dapat gempa dan tsunami. Sudah bikin berbagai penelitian penemuan bagaimana cara menangkal gempa dan tsunami. Mereka kena gempa tsunami hal yang tidak pernah terpikir oleh akal mereka. Tercengang, ini kok bisa seperti ini? Ya. Bisa karena Allah yang menentukannya. Maka yang paling pokok adalah keimanan kepada Allah. Selalu bersandar kepadanya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah penyelamat untuk seorang hamba. Itulah yang menyelamatkannya. Dimanapun dia berada, dimanapun dia berada. Maka semoga kita semua diberi keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di atas keislaman ini. Menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepadanya tidak pernah berbuat kesyirikan, tidak menyekutukan Allah dengan siapapun di dalam peribadatan kepada Allah. Dan saya di akhir dari <clears throat> lampu. Ya. Baik. Dan di akhir dari eh, Baik, ini sudah di akhir dari apa yang saya sampaikan, alhamdulillah. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya yang telah memberikan kepada kita semua kesempatan berada di tempat ini. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama dan sifat-sifatnya. Allah yang Maha Agung, lagi Maha Mulia, yang Maha Luas pemberiannya dan karunianya. yang merahmati, yang Maha merahmati, Maha menyayangi, yang Maha mengampuni segala dosa dan kesalahan saya bermohon kepadanya supaya kita semua selalu dijaga di atas kebaikan. Selalu diberi taufik dan rahmat. Dijauhkan dari segala musibah dan malapetaka. Diampuni segala dosa-dosa dan kesalahannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mempertemukan kita di kehidupan dunia ini di atas kebaikan dan mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di sorga Allah yang penuh dengan keutamaan. Innahu waliyudzalika walqadiru alaihi. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Dan ini ada sebuah buku judulnya Renungan Bermana Saat Musibah Melanda. Ya saya tulis ketika terjadi musibah kalau saya nggak salah di Jogja pada saat terjadi kejadian Gunung Merapi. Ya. Dan sampai hari ini masih eh, banyak dibagi, alhamdulillah di tengah kaum muslimin. Insya Allah akan dibagikan kepada jemaah sekalian mudah-mudahan bisa menjadi bekal dan manfaat untuk kita semua. Eh, di buku ini terdapat uraian-uraian apa itu musibah, kemudian apa sebab-sebab terjadinya, bagaimana cara menolak musibah itu, kemudian apa hikmah dan bagaimana seorang membuka pintu-pintu ketaatan di belakang musibah.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 Gracias.